Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kau muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid al asifakum Rejo rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji kitab uh, Sama'il Nabi karya Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Namun sebelum kita lanjutkan ada catatan tambahan yang kemarin kita janjikan yang berkenaan dengan halaman 168 dari Sarah eh, Sa'abdur Razak hafizallahu taala itu tentang hadis yang ada di Sahih Muslim dari Jabir Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang satu jenis berpakaian, satu model dan gaya berpakaian yang disebut dengan sebutan istimalus soma. Ya, eh, tentang apa yang dimaksud dengan istimalus soma ya, maka di kitab Bahar Al-Muhit Asyajat Sarah Sahih Imam Muslim Ibn Hajjaj disampaikan bahasanya yang dimaksud dengan istimalus soma adalah seorang itu berkemul dengan kainnya dengan menggunakan kain tanpa menjadikan bagi kain tersebut tempat untuk keluarnya tangan. Berkemul itu artinya e, menggunakan rida yang besar. E, maka ridak yang besar dan rida adalah pakaian atasan laki-laki yang dalam kondisi ihram. E, maka dia menutupi dirinya dengan rida tersebut, berkemul dengannya, tangannya di dalam dan tidak ada tempat keluar. Ya. Maka dia uh, atau kemudian <clears throat> dalam bahasa kita gambarannya adalah berpakaian seperti pakaiannya mumi. Ya. Maka dia tutupi seluruh badannya tanpa ada tempat keluar untuk tangan. Kalau Al-Fayyumi demikian disampaikan oleh Al-Fayyumi Ya. Dan di tempat yang lain beliau mengatakan ya istimalus soma adalah seorang itu mengemuli seluruh badannya. Ya, bukan hanya bagian atas, namun seluruh badannya dia kemuli. Maka dia, dia menggunakan kain yang lebar ya, atau bahkan super lebar. Kalau kalau cuma pakai rida ya cuma bagian atas saja. Namun ini ya, seluruh badan dengan satu kain. Yeah. Eh, Wazad ba'dhum ala dalika lam yarfa' syai'an min janibihi sehingga uh, dia tidak bisa mengangkat satupun dari sisinya, satupun dari bagian badannya karena seluruhnya uh, terliputi oleh kain tersebut. Kemudian dikutip perkataan An-Nawawi, An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan wa amma istimalu soma maka kata Al-Asma'i seorang pakar bahasa Arab adalah maknanya adalah seorang itu meliputi dengan kain dia meliputi badannya, menutupi seluruh badannya, berkemul dengannya. Layar faumin hujaniban tidak ada satupun dari sisi badannya yang bisa ditinggikan. Falaya yadahu. Maka tidak ada satupun space yang terbuka untuk mengeluarkan tangan. Wahada yakulu aktsaru ahli lurah demikian pengertian istimalu soma yang disampaikan oleh mayoritas eh, yang disampaikan oleh para mayoritas ulama bahasa Arab. <clears throat> Kalau Ibnu Kutaibah, Ibnu Kutaibah mengatakan Sumia Soma, kenapa uh, berpakaian semacam ini disebut istimalu Soma? Apa itu makna Soma? li'annahu sada al-manafidha kullaha. Karena orang yang berpakaian dengan gaya semacam ini, maka dia menutupi seluruh eh, ya seluruh bagian. Tidak ada yang bisa yang bisa tembus keluar. Karena semuanya tertutup, ya, tidak ada yang tembus keluar. Kasahati soma diambil dari kata-kata sahra as-soma, batu besar as-soma. Batu besar itu disebut soma manakala yeah, batu besar itu disebut soma manakala uh, laisa fiha khorkun, tidak ada yang bolong. Tidak ada yang bolong dari satu batu besar, maka batu besar dan tidak ada yang pecah wala sadaun, tidak ada yang pecah, maka itu disebut dengan sebutan uh, eh, asoma. Ya, itu tadi definisi dari ahlul lughah. Kemudian dalam masalah ini ada perbedaan antara penjelasan pakar fikih dengan pakar bahasa Arab. Wa amal fuqaha ufayakuluna adapun para ulama fikih mengatakan wa ayashtamila bithaubin. Yang namanya istimalu soma itu adalah seorang berkemul dengan satu kain leisa alaihi ghairuhu. Ini syaratnya kalau menurut fukoha. Yang dia tidak memiliki kain selain itu. Jadi kalau orang itu dapat memakai pakaian seperti yang saya pakai ini kemudian eh, kemudian dia ambil jarit atau semacam itu kemudian dia tutupi seluruh badannya, maka menurut definisi fukoha tidak termasuk istimalu soma. Ya yang di ya, yang termasuk istimalu soma orangnya pada awalnya telanjang ya, kemudian dia punya satu kain nah kain tersebut dia pakai untuk uh, meng, uh, ya, untuk berkembal menutupi seluruh badannya Thumma yarfa'uhu min ahadi janibaihi. Ya, kemudian salah satu sisinya itu dia angkat fayadahu ala ahadil mangkibaihi. Maka dia letakkan kain tersebut pada salah satu dari dua pundaknya. Ya, maka bentuknya bentuk itba. Bentuknya bentuk itba. Ya, jadi kalau pakai definisi uh, definisi fukoha, ya bentuknya bentuk itba. Salah satu pundaknya terbuka. Ya, salah satu pundaknya terbuka. Kalau itbak pundak kanannya terbuka. Namun kali ini tidak ditentukan. Boleh jadi kanan, boleh jadi kiri. Salah satu terbuka. Kemudian eh, sisanya kemudian dipakai untuk menutupi seluruh badan. Berarti ada yang terbuka, satu tangannya terbuka. Satu tangannya terbuka karena ya, diletakkan di bawahnya, ini diangkat. Ya, pundaknya diangkat berarti ya, kain cuma di misalnya ini uh, sebagian kiri ya, ini terbuka karena ya, kain tersebut diletakkan di atas diangkat salah satu sisinya ya, itu diletakkan di atas namun salah satu sisi saja Ya, maka terdapat perbedaan antara definisi istimal soma antara penjelasan pakar bahasa Arab dan penjelasan fukoha. Kalau penjelasan para pakar bahasa Arab seluruhnya tertutup, dua pundak tertutup dikemuli semua. Tidak ada jalan keluar. Ya, tidak ada jalan keluar untuk untuk tangan. Ya, sedangkan kalau penjelasan para ulama fikih ya, penjelasan para ulama fikih yang nama istimewa soma pertama dia awalnya telanjang awalnya telanjang kemudian dia pakai satu kain dia cuma punya satu kain Ya, dia punya satu kain tadi definisinya tadi uh, Laisa alaihi ghairuhu dia tidak punya kain itu. Dan jika orang itu punya satu kain, maka cara yang tepat itu adalah iktizar, bersarung, bukan is, bukan istimal, bukan berkemul. Ketika orang itu punya satu kain, gimanakah yang aman? Gimanakah yang amal? Iktizar, bersarung. Jadi nutupi bagian bawah badan. Bukan berkemul. Kalau berkemul nanti eh, bawahnya kelihatan padahal dia tidak punya kain kecuali itu. Padahal dia tidak punya kain kecuali itu. Kemudian jadi eh, thumma min ahadi janibaihi fayadauhu ala ahadi Kemudian ya, ujung kain tadi intinya itu ada salah satu pundaknya yang terbuka. Namun dia pakai untuk berkemul. Nah, maka kalau istimalus soma pakai definisi pakar bahasa, ya, maka istimalus soma itu hukumnya makro Kenapa? Li'alla ta'ridu lahu hajatun min daf'i ba'dil hawam. Supaya ya, ketika dia punya problem ada ya, ada hewan yang ya, ada hewan yang mengganggu, ada semut ya, yang mengganggu atau semacam itu atau yang lain, maka kesulitan baginya untuk ngusir si semut atau bahkan dia tidak mungkin baginya untuk ngusir semut. Kenapa? Karena dia berpakaian uh, seperti mumi. Ya. Kemudian ada semut, ya. ya ada kemudian uh, nyamuk di ya, nyamuk di pipi, dia nggak bisa. Eh, gimana mau tangannya nggak bisa keluar? Ya. Ada kemudian uh, ya, yang usil di wajahnya ada ada semut ya tiba-tiba kejatuhan semut jalan-jalan di pipinya di hidungnya ya, maka dia tidak bisa uh, menyelamatkan diri dan ya, dari gangguan hewan tersebut fayalhaqu ad maka dia mendapatkan doror kesusahan gara-gara dia berkembul semacam itu seperti berpakaian seperti mumi ya, dan ada hewan yang mengganggu di wajahnya. Wa ala tafsirul fuqaha Adapun berdasarkan tafsir para ulama fikih tentang pengertian istimal suma, maka istimal suma hukumnya haram. Kalau pakai definisi fukoha, istimal soma hukumnya makro. Kenapa kok cuma-cuma makro? Karena tadi cuma ya, mendapatkan eh, kesusahan ketika ada ya ada semut di pipi atau yang lain. Tapi kalau pakai definisi fukoha, di mana orang ini cuma punya satu kain, dia tidak bersarung namun malah berkemul. Maka hukumnya haram. Maka hukumnya haram. Ini kasyafa bihi ba'dul aurah jika tersingkap sebagian auratnya. Wa illa jika tidak tersingkap sebagian aurahnya karena kainnya satu namun panjang luar biasa lebar luar biasa. Fayukrohu maka hukumnya makro. Dan ketika kita jumpai perbedaan, ketika ada satu istilah, ini, ini kaidah. Ketika kita jumpai ada satu istilah di hadis ataukah di Al-Quran. Dan ketika kita jumpai satu istilah di hadis atau di Al-Quran. Dan istilah tersebut berkenaan dengan hukum syar'i. Kemudian terjadi perselisihan antara definisi eh, ahlul lughah dan ahlul fiqh. Maka manakah yang muqaddam? Manakah yang didahulukan? Jawabannya adalah ahlul adalah ahlul fiqh. Bukan ahlul lughah. Karena ya karena mereka lah orang yang paling faham. Ya, mereka lah orang yang paling faham mustalahat syariah, istilah-istilah syar'i. Maka yang dikedepankan adalah definisi ahlul fiqh, definisi fukoha. Karena definisi fukoha itu beliau membawakan makna syar'i. Dan Nabi datang untuk menjelaskan dan membicarakan makna syar'i dan bukan makna al-lughawi. Sehingga maka definisi istimewa yang uh, somak yang paling pas adalah definisi fukoha itu orang cuma punya satu kain, ya, dia punya satu kain, ya, tidak ada kain yang lain, tidak dia pakai untuk iktizar, bersarung, namun dia pakai untuk berkemul. Sehingga bagian bawah kelihatan. Aurat bagian bawahnya kelihatan. Jika demikian keadaannya, maka istimalus soma ini hukumnya haram. Ya. Namun jika tidak, maka hukumnya Ya, jika aurat itu tetap terjaga, maka hukumnya makro Karena tentu salah satu tangannya tidak bisa gerak leluasa karena tertutup oleh kain ya, yang dia pakai untuk berkemol tersebut. Dan perlu, diket, eh, perlu diketahui terdapat dalam satu riwayatnya Bukhari dari jalur Yunus dari Ibnu Syihab, Azuri, beliau, lama tabi'in memberikan tafsir tentang penjelasan tentang istimal soma. Beliau katakan soma itu adalah manakala seorang itu meletakkan kain pada salah satu dari dua pundaknya. Maka dia nampakkan salah pundaknya. Dan laisa alaihi taubun. Dan dia tidak punya kain kecuali itu. Kata eh, disampaikan di Fathul Bari, zahir rangkaian ini menunjukkan bahasanya tafsiran tersebut yang ada dalam riat ini adalah marfu' sabda Nabi. Wa huwa muwafiqun fuqaha dan ini sejalan dengan apa yang dikatakan dan definisi yang disampaikan oleh ulama fikih. Dan seandainya kita andaikan ini adalah mauquf, perkataan sahabat, huwa hujatun ala sahih, maka perkataan sahabat adalah hujah menurut pendapat yang paling kuat di anut tafsir menarawi karena ini adalah tafsiran dari perawi sendiri la yukhalifu al khobari yang tidak menyelisihi zahir hadis. Maka definisi fukoha dan ini menunjukkan benarnya definisi fukoha ya, dan bahasanya pilihan tepat adalah mengambil definisi fukoha kita jumpai ternyata satu riwayat ya, yang itu adalah riwayat yang ada dalam Sahih Bukhari menjelaskan istimalu soma sebagaimana penjelasan fukoha. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke Sama'il Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimallahu taala. Kita sampai pada Ya, kita sampai pada bab yang ke-22, bab maja'a fi tukaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ya, berisi riwayat-riwayat tentang sesuatu yang dijadikan sandaran atau bertelekan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tukaah ini membahas tentang barangnya. Barang yang dipakai untuk bertelekan. Mayutaka'u alaih. Ini barang yang dipakai untuk bertelekan. Bentuknya bantal atau makhidah sama bantal atau semacam itu saat duduk. Ya. Boleh jadi bentuknya kalau di tempat kita bantal ditekuk. Ya. Kemudian untuk sandaran Eh, untuk sandaran tangan sehingga duduknya apa duduk duduk yang nyantai atau guling ditekuk ini, ini panjang kemudian uh, ditekuk kemudian untuk uh, sandaran tangan kalau orang Saudi sekarang sudah punya khusus ini, barang khusus ini, bentuknya segi kubus bentuknya kubus dari gabus isinya dalamnya gabus, ya, ya, ya dalamnya gabus. Kemudian kalau jadi teman duduk untuk naruh e, naruh tangan, naruh tangan saat duduk, ya, itu namanya bertelekan, ya, itu namanya bertelekan. Ya, fungsi tukaah yang lain ini kalau kursi, ya, kursi ada tempat tangannya. Ya, maka Eh, tempat tangan uh, eh, ini, ini begini ini uh, eh, ini namanya bertele nyantai duduknya enggak uh, karena dibantu ditopang oleh dengan sandaran tangan dipakai untuk sandaran di ini apanya uh, sampingnya kursi. Ya, kalau orang Saudi punya tadi barang khusus yang itu kalau mereka safar ke Indonesia atau itu dibawa itu di koper di Indonesia nggak bakalan ada. Ya. Ya, itu dibawa ya. karena di Indonesia tidak bakalan ada itu ketemu seperti itu ya. Ya. orang Indonesia ya bertelekannya ya kalau ada kursi ya. Ya, tapi kalau duduk biasa di masjid atau di tempat yang lain atau ya. dan uh, tempat untuk tukaah ini ya, kalau di matam di warung makan di Arab Saudi itu jadi tempat wajib tempat wajib di uh, lesehan makan di matam di di restoran lesehan ngambil yang lesehan itu nanti ini ada kotak eh, segi empat untuk misalnya satu keluarga atau satu rombongan nah itu nanti pinggirnya itu dikasih ya, ya, dikasih tempat untuk senderan gitu <clears throat> Maka ya, kegemarannya orang Arab, ya. kegemarannya orang Arab punya tukaah. Ya. <clears throat> Maka jadi paket baku tempat lesehan, ya. warung makan lesehan, ah, itu harus ada ya, tukaahnya. Nah, eh, hadis yang pertama atau hadis yang ke-130 dari Jabir bin Samurah, ya, beliau mengatakan Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaqian ala wisadatin. Beliau itikak bertelekan pada bantal ala yasarihi pada tangan kiri beliau. Ya, maka pada tangan kiri. Ini ada bantal, nah, kemudian ya, dipakai untuk uh, dan bertelekannya pakai tangan kirinya. Oleh karena itu uh, siku dalam bahasa Arab disebut mirfak. Mirfak itu artinya alat untuk bersantai. Alat untuk bersantai. Kenapa? Nah, karena siku itu yang dipakai untuk tukaah, nah, untuk etika. Itu topangan pokok untuk etika itu siku. Maka siku disebut mirfak. Disebut mirfak. <clears throat> Karena dia alat untuk bersantai, untuk bertelekan. Ya, maka Nabi itika, Nabi bertelekan pada bantal ala yasari pada kiri beliau. Di sini juga dihatkan oleh At-Tirmidzi di, eh, di jamiknya dan Abu Daud dalam sunannya. Artinya Nabi bertelekan ala jambi al-aisar pada lambung yang sebelah kiri. Wakat dan terkadang Nabi bertelekan dengan sisi yang kanan. Dan itika ini bertelekan semacam ini satu hal yang terkadang dibutuhkan oleh seseorang lian li'annahu yurihul jisma karena ini membuat nyaman badan. Kemudian <clears throat> dari Abdurrahman ibn Abi Bakrah dari ayahnya yaitu Abu Bakrah. Qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ala uhadis hukum bi akbaril kabair maukah ku beritahukan kepada kalian dosa besar yang paling besar Kalau mereka mengatakan bala ya Rasulullah tentu kami mau Qal Nabi uh, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ya, Al-Israku billahi menyekutukan Allah. Wa ukukul walidain dan durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian duduk tegak. Wa kana muttaqian dan sebelumnya beliau itika beliau bersandar maka bersandarnya Nabi ini bukan bersandarnya punggung gini bukan namun ketika itu bertelekan ya, boleh jadi sisi kiri, boleh jadi sisi kanan. Ya, bertelekan dengan bantal atau yang sejenis dengan itu. Wakana dan sebelumnya mutakian Nabi bertelekan. Kal kemudian beliau duduk tegak sambil mengatakan hada zur dan persaksian palsu atau kauluzur perkataan yang dusta. Kal Abu Bakar mengatakan, Famazala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakuluha. Nabi terus menerus mengucapkan kalimat tersebut, sahdatu atau kauluzur. Pulak balik sampai hatta kulna sampai kami para sahabat kasihan dengan Nabi. Sehingga, sehingga kami berkata di dalam hati, lai tahu sakata. Seandainya Nabi Sampai di sini saja dan dia Di sini juga diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, maukah aku sampaikan kepada kalian dosa besar yang paling besar? Maka hadal uslub cara gaya berbicara semacam ini seringkali dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wawa mufidun dan ini adalah eh, satu hal yang berfaedah Fitaklim ketika ya, dipakai untuk mengajar, atau memberikan pengarahan. Karena dalam kalimat ini terdapat faedah yaitu jazbu al gulub yaitu menarik hati, ya, wasyatil intibah, dan membuat orang perhatian. Mengikat perhatian kalau terjemahlah talaknya. Mengikat perhatian orang, artinya apa? Orang jadi perhatian. Ya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menyampaikan akbaril kabair dosa besar yang paling besar. Maka ini menunjukkan bahasanya kabair itu bertingkat-tingkat. Dosa bertingkat-tingkat ada dosa kecil, dosa besar. Dosa besar itu juga tidak satu tingkat. Non dosa besar itu sendiri bertingkat-tingkat. Sehingga ada akbarul kabair dosa besar yang paling besar. Ya, kenapa Nabi ingin menyampaikan hal ini supaya seorang muslim bisa menjaga diri darinya sehingga tidak terjumus ke dalamnya. Sebagaimana seorang muslim itu matlubun diperintahkan. Ya, seorang muslim itu diminta dan diperintahkan untuk mengenal kebaikan supaya dia bisa mengamalkannya. Maka demikian juga seorang muslim matlubun diperintahkan untuk mengenal kejelekan untuk supaya bisa menjauhinya. Karena kaifa malaya dari mayutaka. Maka bagaimanakah seorang itu bisa menjaga diri? Ya, bagaimana seorang itu bisa menjaga diri dari sesuatu ketika dia tidak tahu dia harus jaga diri dari hal apa? Ya. Dan para ulama telah afroda mengkhususkan musannafatin khasah buku eh, khusus bil kabair membahas dosa-dosa besar. Ya. Min anfasiha di antara yang paling berharga, yang paling bagus dari buku yang membahas tentang masalah dosa-dosa besar adalah Kitabul Kabair. Ini ya, karya Az-Zahabi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Ya, demikian juga uh, di antaranya adalah ada karya ulama Syafi'iyah yang lain adalah Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini juga termasuk buku yang bagus berkenaan dengan dosa-dosa besar. Di catatan kaki eh, ada nasihat dari uh, Sa'ab Razak uh, eh, Hafizullah Ta'ala. Sepatutnya para suami, para bapak, fil buyuti al-muslimah, di rumahnya, memberikan perhatian dengan kitab ini, yaitu kitab Al-Kabair. Untuk dibahas, ya, dikaji bersama istrinya dan anaknya. Kiroatan dengan membacakannya, walau marotan meskipun cuma sekali saja. Hatta ya'rifu al-kabair sehingga rumahnya, sehingga istri dan anak-anaknya mengenal dan tahu apa itu dosa besar. Wa yakifu ala ma'a'adahu eh, Allahu li fa'ilihi wa artinya mengetahui dan mereka mengetahui apa yang telah Allah siapkan bagi para pelaku dosa besar minal ukubat berupa sejumlah hukuman. Liyakunu minha ala hadarin supaya mereka waspada. Ini karena jika orang tahu bahaya dan kejelekan satu, eh, kejelekan dan kemaksiatan, maka orang akan waspada. Jika orang tidak tahu bahayanya, maka orang tidak tidak waspada. Orang akan lalai, orang akan lengah. Maka Nabi sampaikan dosa besar yang paling besar adalah al isroku billah, menyekutukan Allah. Ini adalah akbarul kabair, dosa besar yang paling besar, wa a'dhamu dzulmi dan kezaliman yang paling besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang besar. Ya, kenapa kemusyrikan disebut eh, kezaliman? Karena zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan orang yang beribadah, orang yang melakukan kemusyrikan beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada makhluk, maka dia telah meletakkan ibadah tidak pada tempatnya. Ya. Karena dia memberikan ibadah kepada makhluk yang seharusnya tempatnya adalah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan definisi ya, definisi syirik Ya. Definisi kemusyrikan adalah taswiyatu ghairillahi billahi fi syai'in min khasaisillahi. Adalah menyamakan selain Allah yaitu makhluk, disamakan billahi dengan Allah Subhanahu wa taala fi syai'in min khasaisillahi dalam salah satu hal yang merupakan hak khusus Allah. Wa atau salah satu hak Allah Subhanahu wa taala. Dan cukup orang itu terjemus dalam kemusyrikan dan melakukan kemusyrikan ketika dia menyamakan makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala fi syai'in dalam satu perkara. Tidak harus dalam banyak perkara atau dalam semua perkara yang merupakan hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus orang itu meyakini makhluk ini itu sama dengan Allah dalam semua sisi. dalam semua hal, dalam semua aspek. Namun cukup fi syai'in. Satu saja. di antara hak khusus Allah Subhanahu wa taala E, berkenaan dengan sifat Allah mengetahui masa depan, mengetahui hal yang gaib. Maka siapa yang meyakini bahasanya ada makhluk yang mengetahui hal yang gaib, mengetahui masa depan, mengetahui hari esok, maka dia telah menyamakan si makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala dalam satu hak khusus Allah Subhanahu wa taala, satu kekhususan Allah Subhanahu wa taala yaitu mengetahui masa depan. Maka siapa yang memberikan kepada selain Allah itu kepada makhluk salah satu hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, salah satu uh, maka tadi di definisinya Syekh Abdul Razak membedakan antara khosais dan hukuk. Kekhususan uh, dan hak. Maka hak itu berkenaan dengan uluhiyah. Khosais ini berkenaan dengan uh, rububiyah dan asma wa sifat. Maka siapa yang memberikan kepada selain Allah salah satu dari khasaisillahi. Ya, kekhasan sesuatu yang khas hanya uh, hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada yang lain. Boleh jadi kekhasan tersebut berkenaan dengan rububiyah Allah atau kekhasan tersebut berkenaan dengan nama dan sifat Allah. Maka dia telah melakukan kemusyrikan. Atau memberikan salah satu hak Allah. <coughs> Yaitu ibadah. Maka beliau bedakan antara khosais dengan hukuk. Maka ibadah itu bukan khosais. Namun masuknya adalah hukukillah. Hak khusus Allah. Sedangkan misalnya mencipta, e, menghidupkan, mematikan, ya, e, mengatur jagat raya, maka itu khosais. Satu hal yang khas ada pada Allah Subhanahu wa taala. Maka atau dia memberikan salah satu hak ya, hak khusus Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadah. Contohnya dia berdoa kepada selain Allah, menyembelih hewan ya, dalam rangka menyenangkan, mencari ridha selain Allah Subhanahu wa taala atau bernadar atau ibadah-ibadah yang lain. Maka orang ini inilah orang uh, maka orang yang melakukan hal ini dia musyrik. Murtakiban dialah pelaku akbarul kabair, dosa besar yang paling besar ya, maka dari orang yang di atas maka syirku al akbar syirik besar itu ada tiga macam ada syirik dalam rububiyah ada syirik dalam nama dan sifat Allah dan ada syirik dalam ibadah maka syirik dalam rububiyah ketika seorang meyakini ada satu makhluk yang dia memiliki satu bagian, memiliki mutlak satu bagian dari jagat raya. gunung ini, ini ada yang nunggu, ada yang memiliki, ada yang menguasai dengan kepemilikan mutlak atau tempat ini tempat itu ya, itu diyakini semacam itu maka ini kemusikan dalam rububiyah dan ada kemusyrikan dalam nama dan sifat Allah terutama berkenaan dengan sifat Allah di antara sifat Allah tadi telah kita singgung yaitu mengetahui masa depan maka siapa yang meyakini ada manusia yang mengetahui masa depan ada manusia-manusia yang ya, ngerti saat sakdurungi winarah, mengetahui masa depan, mengetahui sebelum terjadi. Ya, maka ini syirik akbar dalam uh, asma wa sifat, tepatnya dalam sifat. Kemudian yang ketiga adalah syirik akbar dalam ibadah dengan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ukukul walidain <clears throat> al-aq makna asalnya dalam bahasa Arab adalah al-qata' memutus Ya. Ya. maka ukukul walidain durhaka pada orang tua itu disebut dengan ukuk karena eh, anak yang durhaka kepada orang tua dia memutus ihsannya dan birnya, memutus kebaikannya. Ya, memutus kebaikannya, ya, memutus tindakan baiknya kepada orang tuanya. Menghentikan itu dan tidak melakukannya. Wa walidain dan Hukukul walidain adalah kalimaton satu istilah. Tajma'u yang mencakup. Isinya apa? Kula isa'atin lil walidain. Segala sesuatu yang menyakitkan orang tua. Segala sesuatu yang menyakitkan orang tua. Namun Ibnu Salah uh, eh, Ibnu eh, Ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimahullah taala ngasih tambahan untuk definisi tersebut yaitu e, menyakiti orang tua e, yang tidak muhtamil, yang tidak dianggap biasa. E, yang dia, tidak dianggap biasa. <clears throat> Karena boleh jadi ada tindakan yang tidak menyenangkan orang tua, namun ya, orang tua tersebut menganggap itu satu hal yang biasa-biasa saja. E, ya, ya, cah nom saiki ini. Ya. E, dia tidak kemudian sakit hati, jengkel, marah, nangis, dan seterusnya. Ini. Maka uh, kalau pakai definisi dari Ibnu Solah, uh, eh, maka orang yang uh, ya, melakukan tindakan yang kurang menyenangkan ya, pada orang tua, ya, kurang menyenangkan, tidak membuat nyaman uh, orang tua, namun itu masih muhtamil, ya, masih satu hal yang dianggap biasa sama orang tua maka itu e, tidak kita katakan dia melakukan dosa ukukul walidain. Namun kalau da, e, tindakan tidak nyaman, tindakan menyakiti ini adalah yang tidak muhtamil, yang orang tua tidak bisa bersabar dengannya. Tidak menganggapnya sebagai satu hal yang biasa, namun menganggapnya sebagai satu hal yang besar sehingga beliau marah, beliau nangis, beliau jengkel. E, nah, itu yang tergolong ukukul walidain. Maka misalnya uh, ada seorang yang uh, anak kemudian di disuruh sama orang tuanya sana udah jam 5 mandi. Ya. Dia enggak berangkat-berangkat mandi. Dan ini tentu tindakan membuat orang tua tidak nyaman karena perintahnya tidak dituruti. Namun gimana respon orang tua? Respon orang tua menganggap itu ya ya, ya, satu tindakan yang tidak pas, tidak benar, namun tidak dianggap sebagai satu masalah. Ya, maka itu tidak tergolong ukukul walidain. Dan insya Allah definisi itu yang lebih tepat. The... ya, oleh karena itu maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahasanya di antara bentuk ukukul walidain adalah membuat marah orang tua. Ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan atau sahabat eh, atau mau perkataan eh, sahabat ya, wa suhtu rabbi fi suhtul walid dan marahnya Allah itu ada pada marahnya orang tua. Ya, maka ini menunjukkan bahasanya yang namanya ukukul walidain itu bukan hanya membuat isaah ya, ya, membuat satu hal yang tidak nyaman yang ringan, namun satu hal yang besar sehingga membuat orang tua marah atau sejenis dengan hal itu. Demikian kita lanjutkan ba'dal isya wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan bahasan dari kitab Syama'il Nabi karya at tirmidhi rahimallahu taala. Ya, berkenaan dengan definisi ukukul walidain durhaka pada orang tua tadi telah kita sampaikan bahasanya definisi yang paling bagus adalah ya, definisi yang dibawakan oleh Abu Amr ibnu Salah asy-Syafi'i rahimallahu taala. E, tepatnya beliau mengatakan e, al-uququ al-muharramu kullu fi'lin yata'adza bihil walidu au nahwuhu ta'adhiyan laisa bil hayyini ma'a kaunihi laisa minal af'alil wajibati yang namanya al-ukuk al-ukuk al-muharram, durhaka yang haram hukumnya adalah kulu fi'lin, setiap perbuatan demikian juga ucapan. Ya, ta'adza bih al-walid yang menyebabkan al-walid ayah seorang bapak itu tersakiti. Au nahwuhu atau semisal bapak. Dalam ini tentu maknanya ibu, demikian juga kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Eh, Ta'adhyan laisa bilhayin. Nah, ini e, tambahan yang tidak ada di perkataan e, eh, Sa'abdur Razak. Ta'adhyan laisa bilhayini. Dia, dia merasa tersakiti yang tidak remeh. Ta'adhyan laisa bilhayini. Dia tersakiti dengan ucapan dan perbuatan anak tadi dan itu tersakiti yang tidak remeh, tidak sepele. Ya, maka ya, beliau Ibnu Salah Abu Amr Ibnu Salah rahimahullah taala menyampaikan bahasa tindakan anak yang nyakiti orang tua itu ada yang sepele dan remeh. Tidak dianggap masalah. Meskipun buka, uh, meskipun anak yang berbakti tidak akan demikian. Ya, misalnya diminta orang tua kemudian ya, sekali anak yang berbakti sudah langsung berangkat. Ya, Kemudian namun ada maka ada anak yang baru dua kali baru berangkat. Maka tindakannya tadi yang pertama belum langsung berangkat, ya itu jadi tidak tergolong e, tergolong hain tergolong remeh. Nah setelah diulang, dia kemudian berangkat. Maka kalau itu hain kalau itu remeh, maka menurut Ibnu Salah itu tidak termasuk al-uquq al-muharram. Ya, meskipun itu bukan perilaku anak yang berbakti. Ma'akaunihi laisa minal af'alil wajibah. Dan hal tersebut ya, bukanlah satu hal yang wajib atas si anak. Kalau sesuatu itu wajib atas si anak dan itu menyebabkan orang tua merasa tidak nyaman dan tersakiti, padahal itu satu hal yang fardu ain atas si anak, maka tidak masalah. Meskipun orang tuanya tersakiti, ya, bahkan kemudian mengucapkan sumpah serapah, kemudian bahkan mengatakan kamu tidak saya akui sebagai anak. Ya, karena si anak ini melakukan kewajiban agama, ya, maka ini ya, merasa tersakiti, merasa terganggu ini bukalah durhaka. Karena anak perempuannya, anak gadisnya pakai jilbab, maka orang tuanya marah besar. Ya, sampai kemudian kata-kata kamu tidak saya akui sebagai anakku. Ya, kalau ngotot dengan berpakaian seperti itu sudah biasa saja, yang umum, yang nasional sajalah. Nah, ya, ya maka orang tua merasa tersakiti, boleh jadi tersakiti yang lain bilhayin. Namun itu satu hal yang wajib atas si anak, maka ini bukalah ya, bukalah ukuk al-muharram. Ya. Dan kalau kalau definisi dari saya Abdul Razak, ya, e, kula isa'atin lil walidain, semua tindakan menyakiti ya, uh, orang tua, maka ini mencakup isa'ah yang hayin ataukah uh, laisa hayin. Nah, maka kalau pakai definisi beliau, maka semua bentuk menyakiti orang tua, baik itu remeh ataukah tidak, semuanya adalah durhaka. Ya, maka uh, itu definisi saya Abdul Razak. Uh, namun, wallahu a'lam definisi yang lebih bagus adalah definisi dari Abu Amr ibnu Salah Asyafi'i shafii taala yang dikutip oleh uh, An-Nawawi Eh, rahimallahu taala uh, di sarah beliau untuk Sahih Muslim. Wadiku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi menyebutkan doa kepada orang tua setelah dosa besar berupa kemusyrikan. Ini adalah dalil dan bukti betapa besarnya hak kedua orang tua dan betapa bahayanya doa kepada orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggandengkan fi ghairi maudu'in dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu. Di antaranya firman Allah Ta'ala, wa rabbuka ala ta'budu illa iyyahu. Dan Rabbmu telah menetapkan, janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, wabil walidaini ihsana dan berbuatlah baik sebaik-baiknya kepada kedua orang tua. Demikian juga firman Allah anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah, berterima kasihlah engkau kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Dan nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian duduk tegak wakana mutakian dan sebelumnya beliau itika beliau bertelekan. Ya artinya pada saat beliau mengucapkan al isyraku billah wa ukukul walidain beliau bertelekan setelah itu beliau duduk tegak. Maka bisa diambil faedah dari kalimat ini bahasanya tidaklah mengapa seorang itu sambil bertelekan dia menyampaikan beberapa ilmu. Maka itu bukalah tergolong tidak mengagungkan ilmu. Orang menyampaikan ilmu hadis atau apa sambil bertelekan. Kemudian bahasa zur atau luzur di sini perawi ragu-ragu, perawi ragu-ragu dan terdapat dalam Sahih Bukhari penegasan eh, wa qaulu wa syahadat tuzur tanpa ragu-ragu. Apa itu zur? At-tardiyatu eh, tadlis. Menutupi dan menyamarkan menampakkan sesuatu tidak sebagaimana realita sesungguhnya. Zuran wa buhtanan dan ini palsu dan bohong. Dan persaksian palsu tentu satu hal yang merusak masyarakat. Persaksian palsu di pengadilan tentu satu hal yang merusak masyarakat. Maka dimenangkanlah orang yang salah. Ya, dan dibenarkanlah dianggap benar orang yang sehingga dianggap benarlah orang yang sebenarnya salah dan dikalah-kalah orang yang sebenarnya benar dan berhak. Wa tudayyi'ul hukuk dan menyebabkan terlantarnya berbagai macam hak. Maka hak-hak orang yang punya hak itu jadi hilang gara-gara adanya orang yang nekat jadi saksi palsu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terus menerus mengucapkannya sampai kami katakan seandainya Nabi diam sebagai bentuk syafaqotan kasihan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan dan sayang kepada Nabi. Kemudian dari Abu Juhaifah beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ama ana fala aku muttaqian." Adapun aku tidaklah aku aku tidak mau makan sambil bertelekan. Kemudian hadis berikutnya 133 dari Abu masih dari Abu Juhaifah beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda la akulu muttaqian aku tidak makan sambil bertelekan diatkan oleh Al Bukhari ini juga diatkan oleh Bukhari demikian juga At-Tirmidzi di jamiknya maka hadis ini dibawakan oleh Al Musannib yaitu penulis At-Tirmidzi rahimallahu taala melalui dua jalur yaitu dua sanad Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam layak kulu halal itika ibla tidak makan dalam kondisi itika. Dalam kondisi pertelekan. Wakatkil dan ada yang menjelaskan tentang illah hal tersebut. Kenapa demikian? Dengan mengatakan bahasanya bertelekan adalah jilsaton adalah bentuk duduk yang memberikan kepada seseorang syai'an nasarahi. Yeah Ya, syarah rakus. Maka akan mendorong seorang untuk rakus makan wal iktar minato'am sehingga memperbanyak makanan yang dia masukkan dalam perutnya. Alasan yang kedua, wa anau kadali kademikan juga duduk bertelekan, makan sambil bertelekan itu adalah jil satu ahli kibri. Adapun bertelekan sendiri tidak masalah. Nah, sambil bertelekan kemudian orang makan maka ini gaya duduknya orang yang sombong atna al-akli saat makan. Nah, bagaimanakah bentuk uh, duduk bertelekan yeah. yang Nabi hindari ketika beliau makan? Tentu kalau uh, kita bawa ke konteks bab yang uh, dibawakan oleh At-Tirmidzi, yeah, maka bertelekan di sini sama dengan bertelekan di hadis-hadis sebelumnya artinya bersandar pada salah satu sisi lambung. Ya, boleh, boleh jadi bertelekan dengan tangan kanan, maka ya, lambungnya condong ke kanan atau bertelekan dengan uh, dengan bertumpu pada tangan kiri, maka lambungnya atau sisi badannya condong ke kiri. Kalau kita uh, kita paham dalam konteks eh, hadis-hadis uh, sebelumnya, bahasa itikak di sini adalah bersanda eh, apa pertelekan sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya. Dan di sini Ibnul Qayyim ada kutipan perkataan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad. Ibnul Qayyim menyampaikan bahasanya etika yang uh, dimaksudkan dalam hadis ini mencakup tiga jenis etika. Waqat fusir al itika dan bersandar uh, dalam hadis ini ditafsirkan pertama bitarobuk dengan bersila. Kemudian yang kedua, wawa ya, eh, fusir bil itika ala syai' dimaknai dengan itika di atas sesuatu maknanya adalah al iktimat alaihi iktimat bersandar bertumpu pada sesuatu itu bertumpu pada tangan baik tangan kiri atau tangan kanan ya ama makan-makan sambil tangannya ditaruh di lantai untuk tumpuan boleh jadi tangan kiri dan boleh jadi tangan kanan. Ini tafsiran yang kedua. Kemudian yang ketiga, wafusir bil itika alal janbi. Dan dimaknai dengan itika bertelekan pada lambung. Nah, ini bertelekan yang tadi kita bahas. Ah, orang pakai bantal atau yang lain, kemudian ya, condongkan sebagian lambungnya. Ya, condongkan sebagian lambungnya. Kata Ibnul Qayyim, tiga jenis etika ini, tiga-tiganya semua termasuk etika. Dan etika ini, tiga jenis etika ini dibagi oleh Ibnul Qayyim menjadi dua bagian. Fanaun minha maka satu bagian adalah posisi yang yadur bil akil. Adalah satu hal yang membahayakan bagi orang yang makan. Yaitu etika yang terakhir. etika alal janbi. etika ya, bertelekan pada salah satu lambung. Ini ya durbil akil. Ini alasannya kenapa dilarang. Ya, kenapa satu hal yang tidak baik? Karena ini ya durbil akil, membahayakan orang yang makan. Karena posisi tersebut menghalami eh, tempat berjalannya makanan atau bi yang alami anhayatihi dari kondisi semestinya. Dan ya'uku menghalangi dari cepatnya sampainya makanan ilal ma'idah ke lambung. Wedrot karena menekan al tak lambung. Maka tidaklah kokoh terbukanya lambung untuk menerima makanan. Demikian juga fa'innaha karena e, ya, fa'innaha tamilusnya lambung itu condong wala pokok dan tidak berada muntasiban dalam posisi tegak atau kemudian e, duduk semacam itu ada duduk yang condong sehingga tidak dalam kondisi yang tegak fala yasulul ghidha maka makanan tidak sampai kepada lambung bisuhula atau haknya berarti lambung maaf fa innaha maka lambung itu kondisinya condong tidak dalam posisi yang tegak maka makanan tidak sampai ilaiha ke lambung bisuhulah dengan mudah Adapun dua macam duduk bersan uh, eh, itika yang uh, yang disampaikan berarti yang pertama, yang satu dan yang kedua, maka ilah dan alasan kenapa itu di, dianggap sebagai satu hal yang tidak baik, famin julusil eh, jababira. Maka itu dinilai sebagai duduknya orang yang sombong, al-munafilil ubudiyah, yang ini meniadakan dan menghilangkan penghambaan. Namun uh, catatan dalam uh, catatan penting berkenaan dengan hal ini jika alasannya adalah karena itu fi'lu jababirah ya, al-munafil al-ubudiyah yang kemudian meniadakan kesederhanaan, ketundukan, ketawaduan. Ya, maka wallahu a'lam, maka itu bisa jadi uh, maka karena alasan ini maka bisa jadi berubah dengan perubahan zaman dan tempat. Ya, di Jawa duduk bersila itu malah duduk yang sopan, ya, duduk yang menunjukkan ketawaduan, kesantunan, kesopanan, bukan duduk orang yang sombong, bukan. Ya, bukan duduknya orang yang sombong, namun duduknya orang yang tawadu. Malah itu sejalan dengan ubudiyah. Ya, duduknya orang yang merendah, orang yang tawadu, dan bukan orang yang meninggi. Ya, maka jika Nah, ilahnya demikian, maka ini uh, ya, berbeda dengan perbedaan zaman, berbeda dengan perbedaan tempat dan budaya. Ya, kemudian uh, hadis selanjutnya dari namun tentang masalah duduk itika uh, saya ingin uh, sebenarnya bacakan penjelasan sejumlah ulama tentang masalah ini namun insya Allah akan kita bacakan dan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Dan hadis yang ke-134 dari Jabir bin Samurah dan mengatakan aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk itika ala wisadatin pada bantalnya. Abu Isa mengatakan dan Wakil tidak menyebutkan ala yasri pada lambung kirinya. Wahakata demikian yang diriatkan oleh Rair Wahidin sejumlah orang dari Israel. Nahwa seperti riwayat yang disampaikan oleh Waqi' dan kami tidak mengetahui satupun yang meriatkan badannya ada dengan tambahan pada lambung kiri kecuali yang riwayat yang dibawakan oleh Abu Ishaq ibn Mansur dari Israel. Yeah. Artinya e, maka di sini ada seorang guru namanya Israel dia punya banyak murid. Yeah. Maka dari sekian banyak murid itu hanya satu muridnya yang bernama Ishak bin Mansur yang ketika meriatkan hadis ini memberikan tambahan ala yasarihi. Sedangkan murid-murid yang lain itu tidak memberikan tambahan ala yasarihi. Atau kita baca di catatan kaki, maka at tirmidhi mengisyaratkan dengan kalimat di atas bahwasanya tambahan ala yasarihi itu hanya terdapat dari jalur Ishak bin Mansur dari Israel. Ya, hadis ini juga diatkan oleh wakil dari Israel namun tanpa tambahan ala yasarihi. Demikian juga murid-murid yang lain dari Israel semuanya meriwayatkannya tanpa tambahan ala yasarihi. Maka uh, maka berarti uh, Abu Mansur dalam hal ini riwayatnya itu sad kalau berdasarkan penilaian Tirmidzi. Yeah, karena dia cuma sendirian menyelisih murid-murid yang lain dari muridnya Israel. Namun di sini saya Abdul Razak ngasihkan pembelaan untuk riwayat uh, Mansur. Akan tapi Ishak bin Mansur B dia memiliki tabik, memiliki penguat dalam masalah tambahan ini yaitu uh, hadis uh, Musnad Imam Ahmad sama dari Israel dari Simak berarti yang menjadi mutabi adalah Simak. Sehingga dia mendengar Jabir bin Saburah mengatakan didatangkanlah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Eh, di kehadapan Nabi Ma'is bin Malik. Dan ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itika bertelekan pada bantal ala yasari pada lambung kirinya. Ya, maka berdasarkan uh, riwayat uh, simak dari uh, Israel menunjukkan bahwasanya uh, riwayat Ishak bin Mansur itu tidaklah bersendirian, namun dia punya pendukung sehingga tidak uh, pas dan tidak layak untuk difonis sebagai sad. Uh, eh, maka Tirmidhi rahimahullah taala menutup judul bab ini dengan mengulang hadis Jabir bin Samurah radallahu anhu dari jalur yang lain yang tidak ada padanya kalimat an yasarihi uh, eh, lain halnya dengan Allah ditakodam hadis yang uh, dahulu di awal bab di sana ada pakai tambahan ala yasarihi itu hadis pertama hadis 130